Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih yang syarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ahu. Kemarin beliau menyebutkan bahwasanya orang-orang Jabriyah mereka menjadikan hadis yaitu kisah Nabi Musa dengan Nabi Adam alaihissalam mereka jadikan apa dalil mereka bahwasanya boleh berhujah dengan takdir dalam melakukan suatu kemaksiatan. Kita katakan tidak benar karena hadis yang tercantum kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa hanya menanyakan Kenapa kok engkau mengeluarkan kami dari surga dan dirimu juga yang dikritik oleh Nabi Musa alaihissalam bukan masalah apa? Bukan masalah na'am barakallahu fikum musibah yang menimpa dirinya. Paham ya? Nah, kalau musibah jelas ha? barakallahu fikum tapi yang dikritik itu adalah kenapa? Nah, barakallahu fikum kok engkau dan juga dirimu mengeluarkan kami dari surga yang dikritik itu perbuatan perbuatan tersebut. Kemudian Nabi Adam alaihissalam karena itu adalah suatu musibah menyandarkan itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Benar perbuatannya nam yang disampaikan oleh Nabi Adam kepada Nabi Musa alaihissalam benar. Itu semuanya adalah apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala musibah. Adapun kemaksiatan yang Nabi Adam lakukan kemudian beliau bertobat, ketika dilarang mendekati apa? pohon al-khulud kemudian setelah itu malah mendekati dan juga memakan dari buah tersebut itu kan kemaksiatan. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam apa? bertobat. Nabi Adam tidak berhujjah dengan takdir ketika melakukan kemaksiatan. Tapi Nabi Adam alaihissalam berhujjah dengan takdir karena musibah yang telah menimpa dirinya, yaitu dikeluarkannya dari surga. Musibah kan? Musibah boleh. Jadi kata beliau, Kemarin Syekh Shalal Fauzan, "Fayuhtaju bil qada'i wal qadar 'ala al musibah, li'annahu laysa laka fiha ikhtiyarun wa innama hiya fi'lullah." Berhujjah dengan takdir atas suatu musibah, paham ya? Berhujjah dengan takdir terhadap musibah yang menimpa dirinya itu benar. Kenapa? Karena kamu tidak punya pilihan. Antum misalkan kita semuanya milih enggak? Maksudnya itu biar wahana biar kena musibah gitu enggak? Enggak, pengennya jangan kena musibah. Oleh karena itu ketika kena musibah, kita ucapkan apa? Qadarullahu wa masyafa'al atau qadarullahi wa masyafa'al artinya sama. Artinya sama ya cuma beda bacaan kalau qadarullahu fi'il dan fa'il. Kemudian kalau qadarullahi nabarakallahu fi'ikum fikum mudhaf ilaih. Mahum salah. Nabarakallahu fi'ikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Nah, Bukan pilihan kita musibah yang kita tertimpa barakallahu fikum tapi itu adalah apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kata beliau, "Amal musibatu fa innaha fi'luka anta fala tahtajja bil qada' wal qadar." Amal maksiatu afan. Amal maksiatu fa innaha fi'luka anta fala tahtajj bil qada' wal qadar. Adapun kemaksiatan itu perbuatanmu sendiri. Kamu yang milih gitu loh. Oleh karena itu jangan kamu berhujah dengan takdir. Iya enggak? Orang berbuat kemaksiatan pilihan dia bukan? Pilihan ha? Pilihan dia bukan? Pilihan dia. Paham ya? Enggak dipaksa. Kalau dipaksa nih jabriyah nanti. Paham ya? Pilihan dia. Sudah ada air putih satu gelas, ada khamr satu gelas, dia milih khamr. Berarti dia milih pilihan dia gitu loh. Jadi kalau kemaksiatan kata beliau, ada pun kemaksiatan perbuatanmu sendiri, maka kamu tidak boleh berhujah dengan takdir. Kalau musibah itu kan bukan keinginan kita. Pengennya antum lurus-lurus saja jalannya, ternyata kepleset. Musibah bukan? Musibah. Keinginan siapa itu? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau musibah antum nah derkannya kepada takdir tadi. Qadarullahu wa masyafa'al atau qadarullahi wa masyafa'al. Mahum. Boleh dua bacaan dari masalah qadara tadi ya. Qadarullahu wa masyafa'al atau qadarullahi wa masyafa'al Naam. Ikhwan fi din azdani wa taqumullah. Walihada qala ulama, oleh karena ini para ulama mengatakan yuhtad bil qada'i wal qadar 'ala al masa'ib wa la yuhtajju bihi 'ala al ma'aib. Artinya apa? Berhujjah dengan takdir terhadap musibah yang menimpa dirinya. Dan tidak boleh berhujjah dengan takdir terhadap apa? Nan kemaksiatan atau aib atau cacat yang dia lakukan. Maksudnya ya, kalau kalau maksiat enggak boleh. Pak mencuri itu haram pak. Ini mencuri dengan takdir Allah katanya. Paham ya? Perbuatan maksiat bukan? Maksiat. Dia mencuri pilihan siapa? Pilihan dia sendiri. Paham ya? Oleh karena itu nggak boleh berusaha dengan takdir. Tapi kalau musibah bukan keinginan kita. Kita pengennya melewat jalan yang halus biar selamat. Tapi tergelincir juga. Musibah bukan? Musibah. Mohon Allah. Sudah apa? Kita sudah bawa dompet eh, ditaruh di kantong, kemudian sudah ada resletingnya lagi, biar aman itu istilahnya ya. Tapi ternyata apa? Jatuh juga tempatnya. Musibah bukan? Musibah, bukan keinginan kita. Pak maksudnya ya? Jadi kalau musibah kita boleh berujar dengan takdir. Tapi kalau maksiat haram. Naam. Kita lihat wa hadha huwal faslu fi hadhil masalah al Inilah pembeda pada permasalahan yang sangat agung ini. Jadi bedanya apa bedanya? Berhujjah dengan takdir diperbolehkan kalau tertimpa apa? musibah. Adapun kalau berbuat kemaksiatan boleh atau tidak berhutang dengan takdir? Enggak boleh. Mahum insyaallah. Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat lagi. Ya. Qaulun Nabi rahimahullah wa bil qadaril maqduri minallahi jalla wa ala. Dan dengan al-qadar ketetapan al-maqdur yang ditakdirkan minallahi jalla wa ala dari Allah Subhanahu wa taala. Aiqin ai amin bihi wa taqid. Berimanlah engkau dengannya dan yakinilah Takdir itu milik Allah Subhanahu wa taala dan yang ditakdirkan juga milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah taala menyatakan inna kullasyai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Jadi kita nggak bisa mengelak dari takdir Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa memprediksikan dengan prediksi yang akurat nggak bisa. Cuman bisanya apa? Memperkirakan, memastikan nggak bisa. Bang ya? Ini kalau ada suara garing ini Pasti kemarau misalnya kata dia. Ternyata setelah ngomong itu hujan deras. Paham ya? Cuma memperkirakan biasanya. Malah boleh kayak gitu. Biasanya kalau ada bareng ini biasanya sudah mau kemarau. Ini cuma memperkirakan saja, enggak masalah. Kan tanda-tanda itu kan kadang ada dengan hewan atau yang semisalnya paham ya? Itu cuma memperkirakan, enggak pastikan. Wah, ini pasti kemarau ini ada suara gareng ini. Pasti misalkan. Nah, itu hati-hati. Paham ya? Hati-hati para fikum. Naam. Adapun terkadang kita ngelihat cuaca, melihat suasana, ngelihat angin yang biasanya bertiup ketika menjelang apa kemarau dan itu tidak ditanda-tanda, itu kita nggak pastikan, cuman perkiraan itu nggak masalah. Perkiraannya, tapi kalau pastikan jangan. Karena yang namanya takdir itu sesuatu apa kemarin? Sirullah jalawala rahasia Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa diprediksikan oleh manusia. Nah, kita lihat lagi. Fa'innahu di'amatu, di'amah yakni ruknu. Maksudnya adalah ruknun naam pondasi. Sesungguhnya meyakini beriman terhadap takdir adalah salah satu rukun. Wal imanu bihi huwa ruknus sadisu min arkan iman. Beriman dengan takdir merupakan apa? Rukun yang keenam daripada rukun-rukun iman yang enam. Rukun iman ada berapa? Ada enam. Yang keenam adalah antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi. Mohon salah? Naam. Qalu iddiddin li'anna dina salah maratib. Maksudnya bagaimana? Maksudnya pondasi. Eh, pondasi penegak agama ini. Kenapa? Dikarenakan agama ini ada tiga tingkatan. Dalam agama, agama kita ini ada tiga tingkatan. Apa saja? al betul, nam al-ula, tingkatan yang pertama betul Islam. Yang pertama adalah Islam bi arkanihil khamsah dengan rukun-rukun yang lima. Sudah kita lewati definisi al-Islam Hafal belum antum? Definisi al-Islam apa itu? Al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri, pasrah kepada Allah taala dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu tunduk dan patuh dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli ahsan, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itu definisi Islam. Berikutnya, Al martabah ats tingkatan yang kedua wa martabatul iman, tingkatan keimanan. Bi arkanihi asittah dengan rukun-rukunnya yang enam. Dengan rukun-rukunnya yang enam. Jadi, nah barakallahu fikum ini tingkatan yang kedua, rukun iman. Iman sudah kita lewati juga al-iman memiliki definisi yang sangat bagus. Ya, jangan sampai kita mendefinisikan iman seperti orang-orang apa? Orang-orang nah barakallahu fikum murji'ah Eh, ada Murji'ah Al-Karamiyah, Murji'ah Jahmiyah, Murji'atul Fuqaha. Paham ya? Nah, bagaimana definisi iman? Ingat enggak antum? Ingat enggak antum? Antum ingat? Apa? Apa? Definisi iman? Apa? Antum hafal belum? Antum masih ingat? Ayo, fadal Akh Fajri. bilisan, diucapkan dengan lisan. Kedua, wa'tiqadun biljanan diyakini dengan hati. Ketiga, waamalun amalun bil wal arkan, diamalkan dengan anggota badan. Keempat, yazid bit bertambah dengan ketaatan. Lima, Naam asan wa yanqusul ma'siyah dan berkurang dengan kemaksiatan. Definisi iman menurut ahli Sunnah wal jamaah. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Jangan seperti orang murjiah, yang penting kan hatinya mas. Ini mabuk-mabuk tiap hari, mabuk-mabuk mendem kayak ini. Yang penting hatinya katanya. Itu murjiah hati-hati. Murjiah itu iman menurut mereka, iman hanya ucapan saja, ada yang mengatakan keyakinan saja, ada yang mengatakan keyakinan dan ucapan. Amalan enggak masuk. Paham ya? Itu murji'ah. Jadi menurut murji'ah itu pelaku maksiat walaupun dosanya sebanyak apapun dia lakukan, imannya sempurna seperti imannya, imannya Jibril dan Mikail katanya. Allah musta'an itu murji'ah hati-hati. Murji'ah memang ngeri ya. Tiga kelompok tadi itu sama-sama itu sebenarnya. Kalau dilihat memang agak beda. Murji'atul fuqaha, Murjiatul karamiyah, Murji'atul Jahmiyah. Ini semuanya sepakat amalan bukan bagian dari iman. Paham ya? Jadi iman itu cukup diucapkan katanya. Yang satunya cukup diyakini, yang satunya enggak oh, cukup, harus diyakini dan diucapkan, tapi enggak perlu amalan katanya. Kurang enggak? Pasti kurang. Ahlu sunnah yakini kemudian ucapkan, amalkan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Lima perkara ini upayakan sudah melekat di benak kita semuanya diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itu definisi iman menurut ahli sunnati wal jamaah. Naam barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Al-martabatu salisah tingkatan yang ketiga, wa wa martabatul ihsan, tingkatan al-ihsan. Sudah kita lewati dalam hadis apa itu namanya? Hadis Jibril. Yang panjang itu hadis kedua dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, Al-Ihsan definisinya apa? Ingat enggak antum? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kau melihatnya. Fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Namun jika kamu tidak mampu melihatnya, pastikan Allah taala melihatmu. Ini namanya ihsan. Jadi ihsan itu merupakan dalil yang dikenal muraqabah uh, muraqabah ya, muraqabah itu merasa diawasi. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihat Allah taala. Kalau nggak mampu melihat, maka pastikan Allah taala melihat kita. Sehingga kita senantiasa di diawasi. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya karena kita ini merasa diawasi ketika beribadah itu serius, fokus dan upayakan khusyuk. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat wa huwa ruknun wahid. Ihsan itu memiliki satu rukun saja. Iman memiliki berapa rukun? Nah, barakallahu fikum 6 rukun. Islam memiliki berapa rukun? 5 rukun. Ihsan memiliki satu rukun saja. Mau insyaallah. Berikutnya. Qalu wad-dinu afyahu. Al-afyah al-makan wasi'. Afyah itu tempat yang luas. Fad-din wasi'un walillahil hamd. Agama itu luas. Walillahil hamd. Nah, hanya milik Allah segala pujian wasyamil dan mencakup. Jadi agama Islam itu luas dan mencakup. Maksudnya bagaimana? Sampai dalam masalah qadail hajah, kencing BAB itu dibahas bayangkan itu agama Islam. Nah, kemudian masalah apa barakallahu fikum berwudu, enggak ada air, tayamum, dibahas semuanya. Kemudian bagaimana ketika sholat, nggak mampu berdiri dengan duduk, nggak mampu duduk dengan berbaring, nggak mampu dengan berbaring semampunya. Semua dibahas agama Islam. Menunjukkan bahwasanya benar-benar agama Islam ini luas mencakup dan bisa dikatakan apa barakallahu fikum yang paling sempurna agama Islam. Mahum salah. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din dan nasakumullah kita masuk ke pembahasan yang baru. Qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah, al-Imam Abu Bakar siapa namanya? Abdullah. Abu Dawud siapa namanya? Ewa Sulaiman ibn al-Ash'af As-Sijistani rahmatullah alaih. Sulaiman ibn al-Ash'af As-Sijistani rahmatullah alaih. Bisa ngulangnya, apa? la ba'as khair insyaallah. Naam, ahsan. Sulaiman ibn al-Ash'af As-Sijistani rahmatullah alaihi. As-Sijistani rahmatullahi alaihi. Naam, imamun ibnu imam. al Iman bil yaumil akhir, beriman terhadap hari akhirat. Ini termasuk perkara penting karena banyak banyak juga kelompok-kelompok sesat yang tidak mengimani hal ini. Kata mereka sudah meninggal ya udah dari tanah, enggak dibangkitkan lagi katanya. Oleh karena itu ada di suatu negara mungkin antum pernah dengar di India atau yang semisalnya itu kalau orang meninggal dunia dibakar itu loh. Dibakar abunya nanti biar nggak bisa terletak atau yang semisalnya dilemparkan ke lautan. Nah, Allah musta'an. Jadi sebenarnya kalau keyakinan seperti itu, itu keyakinan yang batil barakallahu fikum. Dibakar tujuannya menghilangkan jejak katanya, biar nanti Allah Taala enggak bisa bangkitkan. Kita katakan masih ada tulang yang tidak apa? Yang tidak sirna, tulang ekor Dibakar atau enggak dibakar, tulang ekor itu masih ada. Walaupun hancur tulang ekor atau bukan? Tulang ekor juga, tapi kan masih ada. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi tidak bisa kita nah barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, eh, beranggapan kemudian Allah taala kehilangan jejak, tidak. Kama bada'na awala khalqin nu'iduh wa'dan alayna inna kunna fa'ilin. Sebagaimana awal kali permulaan kami ciptakan, kami akan ulangi kembali. Kalau cuma mengulangi mudah atau tidak? Mudah bagi Allah Taala, apalagi membuat sesuatu yang enggak ada dan mudah, apalagi cuma mengulangi, Lebih mudah lagi. Jadi walaupun mereka buangkar, mereka abunya ditaburkan ke lautan, berserakan, Allah Taala mampu untuk menghidupkan kembali. Nah, barakallahu fikum sebagaimana hadis yang sahih, kullu bani Adam ya'kulu turab. Semua bani Adam dimakan oleh tanah. Kalau jadi kubur itu ya, illa adbadzalat kecuali tulang ekor. Minhu khuliq wa fihi yurakkab. Dari tulang ekor itu nanti akan diciptakan kembali dan akan disusun. Jadi kalau antum nah barakallahu fiikum misalkan nah mengubur orang itu nanti akan dimakan tanah semuanya kecuali tulang ekor. Tapi enggak perlu antum gali lagi untuk membuktikan, yakin saja sudah. Paham ya? Karena kalau antum gali malah menyakitin nanti. menyakitin orang yang ada dalam kuburan tersebut karena alamnya beda. Kita yakin saja tulang ekor enggak hancur. Paham oh, ya? Karena ada berapa makhluk yang kekal? Ingat ya? Ada berapa makhluk yang kekal, Isa? Ada delapan makhluk. Hafal enggak pantonnya? Antum hafal pantonnya? Tapi hafal makhluknya. Eh, sebutkan. Pena. Kursi. Arsh. Lauhul Mahfudz surga, neraka. Mau dua lagi. Ayo. Tuang ekor. roh, Pantunnya itu apa pantunnya? Pantunnya udah apa pantun? Pantunnya udah apa antum? Belum juga? Ayo bismillah, Abdurrahman. Naam asan, Ini dihafal nanti ya, yang mampu menghafal dihafal. Sama Samaniyatun hukmul baqa'i ya'ummuha minal khalqi wal baquna fi hayyizil adam, fi hayyizil adam. Huwa al 'arsyu wal kursi wa narun wa jannatun wa azbun wa arwahun kadallahu wal qalam. Delapan ini. Samaniyatun hukmul baqa'i ya'muha. Delapan perkara memiliki hukum kekekalan, menyeluruh pada delapan perkara tersebut. Wal baquna sisanya fi hanyizil adam, berada pada lingkupan kesirnaan. Sisanya sirna semuanya. Apa delapan tersebut? Wal arsu, arsh Wal kursi, kursi Wanarun surga, wanarun neraka, wajanatun surga. wajibun tulang ekor, wa roh, kadal lauh lahul mahfud wal kolam pena. Paham maksudnya ya? Nah kalau fikum yang belum tercatat nanti bisa nengok atau lihat yang sudah punya catatan. Ini penting, ini faedah yang sering terulang-ulang. Jadi delapan makhluk tersebut, nah kalau fikum bisa dikatakan kekal tidak mengalami kepunahan, tidak mengalami kesirnaan. Oleh karena itu tulang ekor tadi itu diantaranya. Nah, kita baca apa yang disampaikan oleh Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah, "Wala tanquran jahlan nakiran wa munkara, wala al-hawda wal mizana innaka tunsahu." Jangan sekali-kali engkau mengingkari dalam keadaan dalam keadaan bodoh dan juga menolak serta mengingkari. Maksudnya mengingkari bagaimana? Maksudnya mengingkari tentang hari akhirat. Walal haud wal mizan. Tidak pula apa? Telaga dan mizan jangan diingkari. Itu semuanya apa? Semuanya itu nanti ada. Paham ya? Semuanya akan kita lalui. Jadi hari akhirat itu termasuk hari akhirat, termasuk lingkupan akhirat ada haud telaga. Eh, kemudian juga ada apa? Mizan timbangan. Paham ya? Nah, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah kita lewati pembahasannya pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Itu telaga Rasulullah SAW telaga yang paling banyak pengunjungnya. Dan yang paling besar. Likulin Nabiin haudun. Setiap nabi itu punya telaga. Wa haudi dan telaga kota Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Nah barakallahu fikum aksar warida. Yang paling banyak pengunjungnya. Paham ya? Dan yang paling besar. Kemudian ciri-cirinya termasuk sifat telaga Rasulullah SAW. Sudah kita lewati juga pembahasannya. Pertama apa? Airnya lebih manis daripada madu. Terus lebih putih daripada susu. Terus apa? Eh? Cangkir-cangkirnya sejumlah bintang di langit. Terus lebih wangi daripada bau misik. Terus memiliki dua pansuran, pansuran pertama terbuat dari perak, pansuran kedua terbuat dari emas. Terus apa? Tambahin lagi. Hah? Tambahin lagi. enam orang yang meminum dari air telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Anak ulangi ya ini sebagai apa gambaran biar semakin kita tuh rindu paham ya terhadap telaga tersebut para fikum enam yang sumbernya dari sungai al Kausar, salah satu sungai-sungai surga para fikum enam. Pertama, airnya abyadu laban. Airnya lebih putih daripada susu kemudian ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Kemudian apa? Nam'atnya burihan minal misik. Paham ya? Baunya itu lebih wangi daripada bau misik. Memiliki berapa? Mizaban, dua pancuran. Memiliki dua pancuran. Pancuran pertama terbuat dari perak. Pancuran kedua terbuat dari emas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya sangkir-sangkirnya sejumlah apa? Bintang di langit banyak sekali berarti. Kita kan nggak tahu jumlahnya berapa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya luas dan panjangnya sama, yaitu sebulan perjalanan. Masya Allah. Telaganya Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya Barang siapa yang minum dari air telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Nasallahu azza wa jalla an yaj'alana minhum. Kita meminta kepada Allah Taala semoga kita termasuk mereka orang-orang yang bisa merasakan air telaga tersebut. Nah, kita lihat di sini wal mizan, timbangan. Ini timbangan sudah kita lewati. Yang ditimbang apanya saja? Sudah kita lewati dulu pembahasannya. Apanya saja? Apa? Amalannya. Apa? Apalagi Apa? Lembaran amalannya, catatan amalannya. Terus apa? Orangnya, ewa ya, orangnya yang mengamalkan. Nah, tubuhnya yang masalah, ewa. Ya, tiga ya, jadi ingat-ingat mizan, timbangan ini nanti timbangan amalan yang timbang tiga kemungkinan tadi itu. Paham ya? Amalannya, catatannya, orangnya. Dalilnya semuanya sudah kita lewati pembahasannya para kalafikum. Kalau yang ditimbang adalah amalannya sebagaimana hadis yang muttafaqun alaih hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu kalimatan khafifatan 'ala lisan sakinatan fil mizan habibatan rahman subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Dua kalimat, dua kata yang ringan di lisan, berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Amalan apa bukan ini tadi? Amalan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua itu. Berarti amalannya. Timbangan ditimbang. Yang kedua yang ditimbang adalah catatan. Nah, barakallahu fikum yaitu hadis bitaqah. Hadis bitaqah yang orang sudah gelisah sekali. Ditunjukkan 99 lembaran catatan kejelekan semuanya. Sampai intinya sudah nggak bisa nggak berharap lagi sudah. Ternyata 99 tadi itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena ada satu bintang, Satu kartu bertuliskan la ilaha illallah Langsung begitu timbang malat bihinna la ilaha illallah. Yang tertuliskan kalimat la ilaha illallah langsung yang beratnya. Paham ya? Jadi 99 catatan tadi langsung kalah. Paham ya? Itu berarti yang timbang apa catatan amalannya. Yang ditimbang orangnya. Kisahnya siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau naik memanjat pohon arab, pohon nansiwa barakallahu fikum. Kemudian karena ada angin, terombang-ambingkan kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud. Mungkin beliau kurus gitu ya, terombang-ambingkan. Akhirnya para sahabat tertawa. Tertawa para sahabat. Setelah tertawa Rasulullah mengatakan, "Mimma tadhakun?" Sebab kenapa kalian tertawa? Ya Rasulullah dengan ini ya. Wahai Rasulullah, tidaklah kami tertawa melainkan karena melihat kedua betisnya Abdul Mas'ud terombang-ambing oleh angin tadi. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lahuma asqal fil mizan min jabal Uhud." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah maksudnya, sungguh kedua betisnya Abdullah Mas'ud itu lebih berat timbangannya daripada gunung Uhud. Berarti apa? Orangnya. Paham belum? Jadi yang timbang tiga kemungkinan, ima orangnya, ima catatan amalannya, ima apa tadi? Naam, amalan itu sendiri. Mohon insyaallah. Naam barakallahu fikum. Kita baca syarahnya biar tambah naam jelas dan gamblang barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala asy-syarh. al bait wa ma ba'dahu fil iman bil yaumil akhir. Pantun ini dan yang setelahnya berkaitan masalah beriman terhadap hari akhirat. Wa huwal yaumul ladzi yakunu ba'da dunya, yaitu hari yang terjadi setelah dunia, hari yang terjadi setelah dunia. Nah, karena setelah dunia ini enggak ada lagi dunia yang kedua enggak ada. Dunia yang sekali ini ada. Paham ya? Ada enggak dunia akhirat itu? Eh, maksud gabung langsung itu? Enggak ada. Setelah dunia yang akhirat. Akhirat ini awal kali manazilnya itu, tahapan-tahapannya kuburan itu. Di kuburan yang antum saksikan barakallahu fikum sangat bisa dikatakan sempit itu itulah awal kali manazil akhirah. Paham ya? Awal manazil akhirah di kuburan tadi itu. Paham ya? Awal tahapan-tahapan akhirat di kuburan tadi itu. Alamnya sudah beda dengan dunia. Mohon salat. Nah, kita lihat. Wa huwa Al-yawm alladhi yakunu ba'da dunya itu hari yang terjadi setelah dunia. Perhatikan baik-baik ya. Wa huwa yaumul jazaa'i wal hisab. Yaitu hari pembalasan dan hari perhitungan. Wa yaumuddin dinamakan dengan yaumuddin, maliki yaumiddin. Ya, zat yang memiliki hari apa? Hari akhirat. Paham ya? Hari kiamat. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Jadi hari tersebut hari pembalasan dan juga hari perhitungan. Oleh karena itu sampai ada orang kata ada ungkapan apa para barakallahu fiikum? Ungkapan bahwasanya ad darul a'mal. Dunia ini negeri untuk beramal, wal akhirah darul jaza. ada di akhirat ini negeri untuk dipanen, dibalas tadi itu. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, balasannya pun juga baik. Jika amalan jelek, balasannya pun juga jelek. Paham belum? Kama tadinu tudan. Sebagaimana dia berbuat, dia akan dibalasi. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Man yazra'u yahsud. Barang siapa yang menanam dia akan memanennya. Seperti itu para fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat di sini. Wal iman bihi ahadu arkanil iman as-sittah. Beriman terhadap hari akhirat merupakan salah satu rukun-rukun iman yang enam. Allati ja'at fi hadis Umar radhiyallahu anhu fi qissati maji'i Jibril alaihissalam. Yaitu yang ada dalam hadis Umar radhiyallahu anhu berkaitan masalah kisah datangnya Jibril alaihissalam nam ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadrati ashabih dalam keadaan dihadiri para sahabatnya. Nah, perhatikan baik-baik dalam keadaan dihadiri para para sahabatnya. Nah, barakallahu fikum ya wa Kita lihat di sini. Yas'aluhu 'anil Islam yang saat itu Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Datangnya tidak menampakkan wujud aslinya, tapi datang dalam keadaan apa? Dalam keadaan berpakaian baju yang sangat putih. Paham ya? Rambutnya hitam pekat. Tidak nampak padanya bekas-bekas perjalanan. Masya Allah. Nah, kemudian kenapa kok tidak menampakkan wujud, aslinya? Karena kalau misalkan menampakkan wujud aslinya bisa jadi orang ketakutan yang belum mengenalnya. Karena posisinya memiliki berapa sayap? 600 sayap. Paham ya? Mungkin orang kaget tuh ya. Nah, tapi ini posisi datang dalam keadaan apa? Seperti manusia biasa. Hanya saja sifatnya tadi itu. Pakaiannya sangat putih, rambutnya hitam pekat, tanpa terlihat bekas-bekas perjalanan. Masya Allah. Maksudnya bukan orang musafir. Nah, kita lihat sini. Yas'alu walil Islam walil iman walil ihsan. Kemudian Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, iman dan ihsan. Wa 'anis dan bertanya tentang hari kiamat. Saat di sini bukan jam ya, tapi hari kiamat. Fa'ajabahu Nabi sallallahu alaihi iman biqaulihi. Kemudian Rasulullah Wasallam jawab tentang iman dengan ucapannya antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Rukun iman itu adalah engkau beriman kepada Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya para rasulnya dan hari akhirat serta engkau terhadap takdir baik dan buruknya. Sudah kita lewati pembahasannya barakallahu fikum. Baik buruknya takdir itu dinisbahkan kepada siapa kemarin? Kepada orang yang ditakdirkan. Adapun dinisbahkan kepada zat yang menakdirkan yaitu Allah Subhanahu wa taala semuanya apa? Baik dan bagus karena ada hikmah di balik itu. Naam barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jalla wa hadhil arkanus sittah taratan ta'ti jami'an fil Qur'an wa taratan ya'ti ba'daha. Rukun iman yang enam ini terkadang dalam Al-Qur'an datang bersamaan, maksudnya semuanya gitu dalam satu rangkaian, terkadang datang pula sebagiannya. Wa katsiran ma ya'til iman billahi wal yawmil akhir muqtarinain. Dan paling banyaknya datang dalil itu eh, itu apa digabungkannya antara beriman kepada Allah dan hari akhirat. Muktarinain digabungkan seringnya. Dalam hadis sebagai itu kan, Maka kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ya enggak? "Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Menunjukkan bahwasanya digabung seringnya itu. Beriman kepada Allah dan hari akhirat. Masya Allah. Naam. Kama fi qouli ta'ala, "Man amana billahi wal yawmil akhir" Barang siapa yang beriman kepada Allah ah- dan hari akhirat, wa qalihi yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa taratan ta'ti arkanul iman fil Qur'an mustami'atan. Terkadang datang dalam Al-Qur'an penyebutan rukun iman secara terkumpul. Misal qala ta'ala, "Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah." Satu wal yaumil akhir dua wal malaikah tiga wal kitab empat wal nabiyyin enam lima yang enam mana yang enam disebutkan dalam ayat yang lainan itu Nah barakallahu fikum wa qaulihi amana rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi apa maksudnya ya Nah barakallahu fikum ikhwani fid din azza nasakumullah Fal imanu bil yaumil akhir huwa ahadu arkanil iman. Beriman terhadap hari akhirat merupakan salah satu rukun iman. Man angkarahu kafar nadati. Barang siapa yang kufur yang mengingkari adanya hari akhirat maka orangnya kafir nadati. Nah, barakallahu mau Kalau tingkatan kafir berbahaya sekali. Naam. Faman qala innahu la yujad ba'tsun. Barang siapa yang mengatakan enggak ada hari kebangkitan katanya, enggak ada. Inna hiyal hayatud dunya fahasab katanya. Ini kita cuma hidup di dunia saja. Setelah itu nanti nggak dibangkitkan katanya. Ini ucapan yang tidak benar ini ya. Semuanya kita akan dibangkitkan barakallahu fikum semuanya. Dikumpulkan jadi satu, lelaki dan perempuan. Baik yang duda maupun yang janda, jadi satu. Yang gadis maupun perjaka sama saja. Paham ya? Mulai dari rakyat sipil hingga pejabat negara jadi satu dikumpulkan. Sebelum di hari akhirat saja di kuburan coba antum bayangkan di kuburan. Antum saksikan di kuburan, pandang bulu atau tidak? Tidak. Di kuburan ada yang kecil, ada yang besar, ada yang rakyat sipil, ada yang pejabat negara, gubernur, DPR, MPR, RT, RW, kadus, kades. Ada enggak kira-kira? Semuanya lengkap. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nanti ketika di hari akhirat nanti barakallahu fikum sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarun nasu yaumil qiyamah hufatan, uratan, ghurla." Wa fi riwayah buhma. Nanti dari kiamat semua manusia akan dikumpulkan bersatu dalam keadaan telanjang, tanpa beralas kaki, tanpa berkhitan, sendiri-sendiri bayangkan. Enggak ingat mana bapakku ya, mana anakku enggak ada Paham ya? Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari tersebut semuanya lari. Kenapa? Karena masing-masing itu sibuk dengan bagaimana caranya dirinya selamat gitu ya. Na'am barakallahu fikum. Nasallahu salamatan afiyah. Allahumma sallim sallim. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Faman qala innahu la yudba'thun in wa inna ma hiya al-hayatud dunya fa hasab fa kafir. Barang siapa yang mengatakan enggak ada hari kebangkitan, ini cuma hidup di dunia saja, maka orang ini kafir. Li'annahu mukadzibun lillah wa li rasulihi wa li ijma'il muslimin. Karena orang tersebut, na barakallahu fikum, karena orbut-orbut tadi orang tersebut, nah mendustakan Allah dan Rasulnya dan mendustakan kesepakatan kaum muslimin. lima huwa ma'lumun bid darurah dan mendustakan perkara yang sudah diketahui masuk dalam bagian agama secara pasti. Amlum Beriman terhadap hari akhirat ini secara pasti orang dah paham itu loh. Nah, kalau mengingkari itu dia bisa dihukumi kafir. Hati-hati. Nah, kalau fikum. Allah musta'an kelompok dikenal kelompok dahriyah atau duhriyah itu ya. Itu gitu aja. Kehidupannya hanya masa saja, melalui siang dan malam. Kalau udah meninggal udah nggak dibangkitkan lagi katanya. Kita katakan itu adalah apa? Ucapan orang-orang kafir. Akan kita sebutkan ayatnya nanti. Fala syakka fi kufri man al ba'tsa wan nusur. Tidak diragukan lagi mengenai kekufuran orang yang mengingkari hari kebangkitan dan hari dikumpulkannya manusia. Walihada qala ta'ala oleh karena ini Allah Ta'ala berfirman za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi thumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir artinya orang-orang kafir mereka beranggapan mereka nggak akan dibangkitkan katanya. Katakanlah bala wa rabbi, tentu bahkan demi Rabbku latub'atsunna, kalian akan dibangkitkan. Tsumma tunabbauna dan kalian akan dikabarkan bima tum dengan apa yang dulu kalian kerjakan. Wa dzalika 'alallahi yasir. Yang seperti itu bagi Allah taala perkara yang mudah. Kalau teman bangkitkan lagi mudah sekali. Bikin sesuatu yang enggak ada aja mudah, apalagi cuma sekedar bangkitkan kembali lebih mudah lagi. Nah, barakallahu fikum. Naam. Fallahu amara Rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yuqsima bi rabbih annahu sayab'atsah. Annahu sayab'atsuh. Maka Allah taala perintahkan rasulnya agar bersumpah dengan menyebut Rabbnya annahu sayab'atsuh. Bahwasanya Allah taala akan membangkitkannya. Semuanya akan dibangkitkan barakallahu fikum, tidak terkecualikan. Jadi ingat baik-baik barakallahu fikum tidak terkecualikan mulai dari rakyat sipil hingga yang paling tingginya semuanya akan dibangkitkan jadi jangan sampai kita gara-gara apa barakallahu fikum nam ya, ingin mencari kedudukan mencari nam kekayaan atau mencari dunia kemudian meninggalkan syariat jangan semaksimal mungkin syariat ini harus kita pegang Al-Qur'an was sunnah nah barakallahu fikum jangan sampai terlepas barakallahu fikum na'am wa qaluhu za'ama az-za'mu huwal kadhib Za'am dzikr dusta. Nah, jadi orang-orang kafir berdusta mereka. Yakni kadzabu biqaulihim hadza. Dusta terhadap ucapan tersebut. Jadi mereka itu mendustakan akan adanya hari kebangkitan. Allah musta'an. Qala ta'ala wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka mengatakan tidaklah kita ini nanti dunia ini melainkan hanya kehidupan di dunia saja. Nah, dan kita semuanya enggak akan dibangkitkan katanya. Allah musta'an. Wa qala wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Mereka juga mengatakan tidaklah kita ini hidup di dunia hanya apa? mati, hidup kemudian mati. Dan tidaklah yang membinasakan kita ini kecuali apa? kecuali hanya masa. Jadi mereka meyakini yang membinasakan mereka itu masa, adanya siang dan malam atau yang semisalnya. Allahu musta'an. Wa qala aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaba wa 'idhaman annakum mukhrajun hayhata hayata hayhata lima tu'adun in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin syahidnya mana in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya kita hidup dunia cuman hidup dan mati saja kita enggak akan dibangkitkan ini ucapan orang-orang kufar wal billah Hakadha maqalatul kuffar qadiman wa haditha. Demikianlah ucapan orang-orang kafir sejak dahulu hingga saat ini. Yungkirunal ba'tha. mereka mengingkari akan adanya hari ke kebangkitan Allah Walisalahum hujjatun dan mereka tidak memiliki hujjah. Oleh karena itu kalau orang-orang kafir disaksikan. orang orang Cina atau yang semisalnya itu kalau sekarang Allah alam kalau dulu-dulu ma'ruf itu ya, kalau dikubur, di kuburan itu sebelum dikubur mayatnya dihiasi dulu dihiasi, iya yang laki-laki pakai jas, kemudian pakai dasi, paham ya? Ini soalnya ada yang ada yang cerita, rumahnya dekat kuburan Cina. Ya, jadi rumahnya dekat kuburan Cina, orang-orang yang orang namanya orang awam mencari pulus, kadang kuburan digali, waduh uangnya banyak di dalam itu. Paham ya? Karena apa? Terkadang ikut dikuburkan juga, uangnya yang uangnya, hartanya, emasnya dikuburkan juga. Allah mustahil menunjukkan bahwasanya mereka itu menganggap kehidupan apa? dalam kubur sama dengan dunianya pakai jas, masya Allah. Allah mustahil. Nah, padahal kehidupannya lain. Ngam yang Barakallahu fikum sudah kita lewati bahasanya apa? Bahasanya hanya beberapa kain kafan aja itu yang syariatkan. Ini malah dipakai jas, uangnya dimasukkan kuburan semuanya. Ah, Allah musta'an. Nah, Ikhwan fi din azza wa Naam. Kita lihat sini. Walaihsalam hujjah, mereka enggak punya hujjah, enggak punya argumen sama sekali. Ilah anaknya punun. hanya saja mereka mengatakan kaifa yub'atsun nas idamatu matu wa Bagaimana mungkin manusia dibangkitkan kalau sudah meninggal, mereka sudah dari tanah. Fahadah mustahil, ini perkara mustahil katanya. Kita lewati tadi ya, bahwasanya walaupun jadi tanah ada tulang yang tidak hancur, ada tulang yang tidak sirna, tulang ekor. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Berarti menunjukkan Nah, barakallahu fikum mereka tidak punya hujjah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya Allah taala mengatakan, siapa? Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang dalam keadaan sudah rapuh dan remuk? Siapa coba? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Naam. Subhanallah, Maha Suci Allah. Hum min qabl kanu ghairu mawjudin aslan. Mereka-mereka orang kafir itu sebelumnya ada enggak kira-kira? Sebelumnya mereka ada ada begitu aja atau sebelumnya enggak ada? Sebelumnya nggak ada Allah Taala yang menciptakan. Kok nggak merasa gitu ya? Nggak merasa Allah mustahil. Sebelumnya mereka nggak ada. Kita semuanya sebelumnya juga nggak ada. Nah barakallahu fiikum kita lihat. Summa khalaqahumullah jalla wa ala. Kemudian Allah Taala menciptakan mereka di khalaqahum fi awalil amr qadirun min babi aula ala i'adatihim. Maka zat yang menciptakan di awal permulaan itu mampu untuk apa? Mampu untuk mengulangi kembali terlebih-lebih lagi. Paham ya? Menciptakan sesuatu yang enggak ada aja mampu apalagi cuman me mengulangi. Kalau kita mungkin enggak bisa. Antum misalkan bikin apa? Sesuatu mainan atau mobil-mobilan, suruh bikin persis perlahan enggak bisa. Sudah beda lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Menunjukkan manusia itu terbatas. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala kalau cuma sekedar mengulangi lebih mudah lagi. Bikin sesuatu yang enggak ada aja bisa. Kalau kita kan enggak bisa, kita hanya ngubah. Ya enggak? Ada orang bisa bikin pesawat, mana mungkin dia bisa langsung bikin Bismillah pesawat itu. Anda enggak kira-kira? Dirate dulu sama dia. Wah ini sekian-sekian sayapnya ukurannya sekian-sekian. Paham ya? Seperti itu nggak mungkin langsung bismillah langsung ada pesawat itu. Paham ya? Kata Allah, Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Kun fayakun. Jadi jadilah itu loh. Jadi maka jadilah Allah Subhanahu wa taala. Nam semuanya apa? Maha mampu terhadap apa yang Allah taala kehendaki. Nam. Kita lihat sini barakallahu fikum Wa daraba lana mathalan wa nasya khalqa qala man yuhyil 'idhama wa yaramim Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Syahidnya mana? Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapakah yang menghidupkan tulang belulang yang sudah rapuh dan hancur? Siapa? Qul katakanlah yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah. Yang menghidupkannya adalah zat yang mengawali permulaan penciptaan tersebut. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan dia yaitu Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui terhadap ciptaannya. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Fal Qur'an mamlu'un min ar-rad 'alal munkiril ba'si. Maka Al-Qur'an penuh dengan bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Wa aidha law lam yujad ba'tsun wa jazaa'un 'alal a'mal lakana khalqul khalqi 'abatha. 'Abatha. Artinya apa? Kalau seandainya enggak ada hari kebangkitan, enggak ada hari pembalasan, Niscaya amalan-amalan yang kita lakukan ini sia-sia. Ya enggak? Beramal sia-sia kan? Salat, puasa, haji, paham ya? Niscaya sia-sia kalau enggak ada hari pembalasan, enggak ada hari kebangkitan. Eh, niscaya apa penciptaan makhluk ini sia-sia. Kaifa yakhluquhum wa ya'maluna al-a'mal as-salihah al amal kufriyah thumma yamutuna wa yutrafun? Bagaimana Allah telah menciptakan mereka ada yang melakukan perbuatan baik ada yang melakukan amalan kekufuran kemudian mati, meninggal ditinggalkan begitu saja. Hadza la yaliqu bi adillahi jalla Yang seperti ini tidak layak, tidak sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. nama annama khalaqnakum 'abatan wa annakum ilaina la turja'un? Allahul Malikul Haq. Apakah kalian mengira bahwasanya kami ciptakan kalian itu abatan sia-sia begitu begitu saja layu umar walayunha enggak dilarang, enggak diperintahkan, wa annakum ilaina la turja'un dan kalian mengunyah bahwasanya kalian enggak dikembalikan kepada kami. Fata'alallahu malikul hak maha suci Allah, maha agung Allah, zat yang menguasai dan zat yang al-haq. Na'am barakallahu fikum. Ta'alallahu an hadha Allah Ta'ala zat yang maha suci dan maha agung dari perbuatan atau dari sifat yang seperti ini. Fallahu jalla wa ala la budda an yab'atsan nas maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membangkitkan manusia. Wa yumayyizul mu'minin minal kufar dan akan dipilah, dipilih eh, orang-orang mukminin dari orang kafir. Dipisahkan. Naam. Wa yuzadzil mu'min bi imanihi wa yuzadzil kafir bi Dan orang mukmin akan dibalasi dengan keimanannya, orang kafir pun akan dibalasi dengan kekufurannya. In khairan fa khairan, wa in syarran fasyarrun. Jika amalannya baik, dia akan mendapatkan kebaikan. Jika amalannya jelek, dia akan mendapatkan kejelekan. Naam. Wa ma as samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi. Kemudian kami juga ciptakan kedua di antara keduanya dalam keadaan batil, dalam keadaan sia-sia tidak. Semuanya ada hikmahnya. Adanya langit, adanya bumi ada hikmah atau tidak? Ada hikmahnya. Kemudian ada makhluk yang ada di antara keduanya ada hikmahnya. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada hikmahnya. Kita sendiri ini pun diciptakan dalam keadaan seperti ini, diciptakan dalam keadaan postur yang paling sempurna ada hikmahnya. Paham ya? Ada hikmahnya, semuanya ada hikmahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihat. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Itu sekedar dugaan sangkaan orang-orang kafir saja. Orang kafir menyangka bahwasanya Allah Taala menciptakan sia-sia. Fawailun lil ladzina kafaru minan nar. Maka kecelakaan bagi orang-orang kafir, mereka termasuk penduduk api neraka. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihat kal mufsidina fil ardh? am naj'alul muttaqina kal fujjar apakah kami menjadikan orang-orang yang beriman dan orang yang beramalan saleh seperti orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini? Ataukah kami menjadikan orang yang bertakwa seperti orang-orang jahat? Kulluhum yamutun wa la yub'atsun wa la yujazun 'ala amalihim asha wa kalla. Mereka semuanya mati, tidak dibangkitkan, tidak di atas amalan mereka, hasya wa kalla. Sekali-kali lagi tidak mungkin. Pasti akan dibangkitkan. Semuanya akan dibangkitkan barakallahu fikum. Kita semuanya harus meyakininya. Summa innallaha haddadal kuffara wal musyrikin wal usata bi annahum sayarji'una ila rabbihim wa yuhasabuna wa yujazun. Kemudian Allah taala berikan ansaman kepada orang kafir wal musyrikin dan ahli ma'asi bahwasanya mereka semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalasi serta akan diperhitungkan atas amalannya. Fadal ala annal ba'tsa la budda min. Ini menunjukkan bahwasanya kebangkitan pasti akan ada. Wa annahu kainun la ma'ala Bahwasanya kebangkitan pasti terjadi, tidak mustahil keberadaannya. Wa dunya daru amalin ini. Ini yang sebutan tadi ya. Wa dunya daru amalin wal akhiratu daru jazain. Dunia negeri untuk beramal, akhirat negeri untuk Nah, barakallahu fikum pembalasan dari itu. Dibalasi amalannya sesuai dengan kadar amalannya dia lakukan di di dunia. Hadi hikmatullah subhanahu wa taala. Ini adalah hikmah Allah subhanahu wa taala menciptakan apa? Dunia dan juga akhirat. Dunia sebagai negeri untuk apa tadi? Beramal. Akhirat negeri untuk nanti kita memanen amalan-amalan yang pernah kita lakukan di dunia tersebut. Ikhwani fid din azza wa jalla, kata beliau, wal imanu bil yaumil akhir yastamilu al iman bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Beriman terhadap hari akhirat mencakup beriman terhadap segala sesuatu yang terjadi setelah mati, setelah meninggal dunia. Ketika kita meninggal dunia kemana coba bayangkan? Semuanya ke kuburan yang setelahnya gitu ya. Di kubur situ, dipendam di dalam kuburan tersebut. Di situ nanti ada apa? Tragedi-tragedi yang sudah kita lewati. Dalam hadisnya apa? Barak bin Azib dalam hadisnya siapa? Bara bin Azib. Pertanyaan yang dikenal dengan fitnatul qabr. Fitnah kuburan itu tiga pertanyaan itu. Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Bisa menjawab, beruntung dia. Enggak bisa menjawab hancur. Wal Ngabarakallahu Nah, fikum. Sampai tulang rusuknya apa? Didempetkan hingga saling apa? Patah. Paham ya? Kemudian disempitkan kuburannya hingga tulang rusuknya patah dari itu ya kemudian ditampakkan di hadapan neraka. Ini enggak terjawab ini. Kemudian dibentangkan kasur dan neraka. Saking takutnya dia mengatakan, "Ya Rabb, la tuqimis sa'ah." Wahai Rabbku, jangan tegak hari kiamat. Takut karena ngeri. Di kuburan sudah ada sudah kayak gitu apalagi di akhirat nanti. Kalau sudah datang hari kiamat. Adapun yang bisa menjawab, Masya Allah. Semoga kita termasuk di antaranya barakallahu fikum karena ini termasuk perkara yang besar ini ya. Yang bisa menjawab dibentangkan kasur dari surga, masya Allah. Diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Kemudian apa? Ditampakkan di hadapannya surga. Saking senangnya dia mengatakan, Ya Rab Akim Sa'ah, wahai Rabku, tegakkan hari kiamat. Pengen segera menikmati yang hakikatnya. Nah, Nasulullah salamatul afiyah. Ikhwan Fiddin din azza Kata beliau di sini, min su'alil malakain fil qabr seperti apa berupa pertanyaan kedua malaikat dalam kuburan dua malaikat itu siapa malaikatnya siapa yang menanya dua malaikat yang menanya dalam kuburan siapa siapa tahu belum Abdul Razak dua malaikat yang menanya dalam kuburan siapa Eh? Harut marut. Mungkar dan nakir. Mungkarun nakir. Al harut marut lain lagi. Kalau harut marut itu yang dua malaikat yang diutus kemana? Di Babil untuk menguji orang tentang ilmu sihir itu ya, itu harut marut. Tapi kalau mungkar nakir inilah yang menanyainya. Nah. Wa min adabil qabri au na'imih. Dan juga berupa apa? Adab kuburan dan kenikmatannya. Banyak orang yang mengingkari ini. Oleh karena itu kalau mensaksikan ziarah kubur apa yang mereka bawa? Bunga sama air. Eh, bunga yang taburkan semoga mereka nanti eh, di dalamnya aman, tentram. Air dituangkan biar mereka dingin, paham ya? Bayangkan itu. Berarti meyakini kehidupan kuburan seakan-akan seperti dunia. Kita katakan walaupun satu truk bunga yang dia tumpukan di situ, satu tangki air dia semprotkan ke situ, enggak ada rasanya sama sekali, enggak pengaruh. Yang mempengaruhi itu amalan dan doanya para kalau Nah, Ingat baik-baik, idza matal insan inqata'a amaluhu. Apabila orang meninggal dunia terputus pahala amalannya kecuali tiga. Pertama, sedekah jariyah, sedekah yang senantiasa mengalir pahalanya. Eh? Kedua, Ewa? Naam. Au atau ilmin yang tafi'u bihin nas atau ilmu yang manusia bisa mengambil manfaat darinya. Yang ketiga, Naam awaladun salih yad'unah. Anak soleh mendoakan orang tuanya. Itulah yang bisa bermanfaat. Adapun kalau bunga atau taburkan sebanyak apapun itu enggak ada pengaruhnya. Air atau siramkan pun enggak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi jangan dibayangkan kehidupan kuburan seperti kehidupan apa? Dunia. Jangan. Beda. Beda barakallahu fikum. Naam. Allah musta'an. Kita lihat wa kiyami qiyami minal kubur dan seperti apa dibangkitkan dari kuburan lil ba'tsi untuk hari kebangkitan lil hasyr untuk dikumpulkan wal wuquf untuk wal wuqufil mahsyar untuk kalau berdiri di padang mahsyar. Mengerikan sekali ya kisah tragedi berdiri di padang mahsyar didekatkan matahari dengan hamba-hamba tersebut sejarak berapa mil? Satu mil, satu kilo setengah kurang lebihnya. Sangat panas bukan mainnya sampai orang-orang keringatan Tergantung dengan kadar amalannya tadi itu. Ada yang keringatan sampai tenggelamkan orangnya. Ada yang keringatan sampai tengkuknya. Ada yang keringatan sampai nah fikum, nah di atas kedua mata kakinya. Menunjukkan bahwasanya tergantung amalannya. Disitulah yang namanya apa? Padang mahsyar. Semuanya apa? Membutuhkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan syafaatul udma. Syafaat yang paling besar. Nah fikum. Tidak ada yang memiliki dari kalangan Nabi dan Rasul kecuali siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua umat dari umat Nabi Adam hingga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencari syafaat tersebut. Datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, eh, Nabi Isa. Terakhir apa arahnya? Diarahkan ke mana? Datanglah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Akhirnya setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa barakallahu fikum ketika mereka datang kemudian nam mengutam ya Rasulullah wahai Rasulullah nam diminta agar memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala syafaatul uzma nah barakallahu fikum akhirnya kata apa kata ana laha ana laha ana laha akulah pemiliknya akulah pemiliknya akulah pemiliknya para nabi yang lainnya lastulah aku bukan pemiliknya paham ya dan saat itulah Rasulullah akhirnya apa? Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama yang sangat banyak sekali nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta. Irfa' isfa' tushafa'. Nah, wahai Muhammad angkat kepalamu. Minta niscaya engkau akan diberi. Mintalah syafaat akan diberikan syafaat. Rasulullah SAW alaihi wasallam syafaatul udma. Nah, barakallahu fikum. Apa kata beliau di sini? Wa ma yajri ba'da dzalik dan apa yang terjadi setelah apa? hari kebangkitan tadi itu. Kama tawatarat bidzalikat adillah sebagaimana telah banyak dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut minal kitab was sunnah dari Al-Qur'an was sunnah fayajibul iman bidarik maka wajib beriman terhadap perkara tersebut. Di antaranya apa yang terjadi setelah nam eh, barakallahu fikum enam kuburan dibangkitkan dari kuburan kemudian di padang mahsyar dan semisalnya masih banyak ritual situ nanti sirat jembatan juga belum, ya enggak? Padahal kita lewati pembahasannya sirat jembatan bagaimana sifatnya Husain? Ngeri atau tidak? Ngeri apa kengeriannya? Ahad minas saif, lebih tajam daripada pedang. Terus lebih lembut daripada rambut. Terus apa? Apa? licin dan memelesetkan, sudah lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, licin dan memelesetkan. Di bawahnya ada kalalif, bukan anjing-anjing ya. Kalalif yaitu semacam kail eh, yang menyambar-nyambar ujungnya bengkok, semacam duri sa'dan yang ujungnya bengkok menyambar-nyambar. Yang tidak selamat sudah jatuh di bawah tersebut. Namun orang-orang yang beriman, yang amalannya mereka amalan yang baik yang mereka miliki, ada yang nyebrang seperti apa? Kedipan mata. Bus cepat sekali. Ada yang nyebrang seperti apa? Kilatan petir. Ada yang nyebrang seperti apa? Barakallahu fikum kuda yang kuda balap. Kencang. Ada yang lari, ada yang jalan kaki, ada yang merangkak tapi selamat. Ada yang pelan-pelan tapi selamat. Ada juga yang sampai pertengahan jatuh ke bawah orang-orang munafikin. Karena ketika sampai di pertengahan atau sebelumnya padam cahaya mereka. نعم بارك الله فيكم نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه الله ويرضاه ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرفع عنا هذا البلاء والوباء إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين